Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap Syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Al-Fauzan hafizallahu taala wa ra'ah. Sekarang kita sifat Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya yaitu sifat ad-dhahik tertawa. Sudah kita lewati bahwasanya ketika kita mendengar sifat yang kita tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala jangan pernah terpetik di benak kita sama dengan sifat makhluknya. Kalau sudah kita samakan berarti dia gagal paham. Paham ya? Allah Ta'ala punya sifat, na'am. Tapi sifat Allah Ta'ala enggak sama dengan sifat makhluk. Mungkin sama lafadznya, tapi sama, tapi beda hakikatnya. Penting itu. Kita lihat. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, perhatikan kitabnya yang punya kitab. Wa qalu yadhhakullahu ila rajulaini qatala al akhar, thumma al jannah. Masyaallah. Nabi kita Muhammad alaihi wasallam mengatakan, Allah taala tertawa. Eh? Tertawa terhadap dua orang lelaki yang saling baku hantam bunuh membunuh, tapi dua-duanya masuk surga. Masya Allah. Dua-duanya masuk surga bayangkan. Nah, saling bunuh membunuh, baku hantam. Tapi dua-duanya masuk surga. Ada juga hadis yang lain yang menyebutkan apa? Enam orang yang saling apa? Saling baku hantam, bunuh membunuh tapi dua-duanya ke neraka. Ya kan? Nah, barakallahu fikum sebagaimana hadis yang sering antum dengar itu, eh, idza musliman bisayfihima falqatil wal maqtul finnar. Ya Rasulullah hadzal qatil, fama balu maqtul? Qala kana harisan ala qatli sahibi. Ini sebabnya. Ha? Apabila dua orang muslim, dua orang mukmin bertemu dengan membawa pedang atau dengan senjata, saling baku hantam bunuh-membunuh, eh? kemudian apa? Matilah mereka berdua. Dua-duanya di neraka. Yang membunuh di neraka, yang dibunuh juga masuk neraka. Akhirnya sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, ini eh terbunuh, dia yang dibunuh." Paham ya? Naam. Ini yang membunuh ya Rasulullah masuk neraka jelas, tapi kenapa yang dibunuh masuk neraka? Apa kata Rasulullah? Karena harisan ala qatli sahibih. Dulunya dia awal mulanya semangat sekali untuk bunuh temannya, cuma terbunuh duluan gitu loh. Paham ya? Nah barakallahu seperti itu. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Kalau ini Dua-duanya masuk surga. Bayangkan, bedanya apa? Bedanya ini awal mulanya orang mukmin ketika berjihad dibunuh oleh orang kafir. Yang bunuh ini ternyata masuk Islam. Berangkat jihad, terbunuh di medan peperangan. Masuk surga kan? Eh, wah itu maksudnya. Nah, Allah taala tertawa melihat keadaan tersebut. Nah, kita lihat Allah Subhanahu wa taala tertawa kepada dua orang lelaki yang salah satu di antara keduanya saling membunuh tapi dua-duanya masuk surga. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan, asabahullah, perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum. Ayo, perhatikan baik-baik. Hada aidan haditsun sahih. Ini juga hadis sahih. Yadhaqullahu ila rajulain. Allah Ta'ala tertawa kepada dua orang lelaki. Fihi wasfullahi bi annahu yadhak. Di dalamnya ada sifat bagi Allah Ta'ala bahwasanya Allah Ta'ala tertawa. Tertawa dengan tersenyum beda. Bedanya apa Hasan? Kalau tersenyum tidak kelihatan giginya, coba senyum. Kelabas, <laughs> nah barakallahu Ya memang kadang orang senyum memang Nah, dalam bahasa Arab memang beda, dibedakan ya. Nah, barakallahu tabas sama ya tabas sum. orang senyum kadang kala tidak menampakkan giginya. Tapi kalau tertawa, itu secara globalnya menampakkan giginya. Paham ya? Nah, nah Allah Subhanahu wa taala tersifati dengan tertawa ini. Paham ya? Jangan sampai keliru, disifati dengan tertawa. Nah, Kita lihat. Wal makhluqu yadhhak aidan. Makhluk juga tertawa, lakin ma'al farqi baina dhahikillah azza wa jal wa baina dhahikil makhluq. Tapi beda antara tertawanya Allah taala dengan tertawanya makhluk yadhaqullahu ila rajulaini yaqtulu ahadumal akhar kilahuma yadkhulanil jannah masyaallah Allah taala tertawa kepada dua orang yang dua orang lelaki yang saling bunuh membunuh eh? yang mana kedua-duanya masuk surga kisahnya sudah kami lewati awal mulanya seorang muslim atau mukmin berjihad dibunuh sama orang kafir Otomatis masuk mana? Yang orang muslim tadi? Surga. Orang kafir ini di kemudian hari tobat, masuk Islam. Berangkatlah jihad dia, terbunuh di medan peperangan, masuk surga juga. Itu kisahnya. Nah, barakallahu fiik. Wa qad jaa tafsiru dzalika bi anna hadzal rajul al-qatil kana 'ala al-kufri. Penting. Dan sungguh telah datang penjelasan. Eh? telah datang penjelasan ini bahwasanya, eh? Seorang lelaki yang bunuh tersebut dulunya kafir, dulunya di atas kekufuran. Wal maktul kana mu'minan dan yang dibunuh pertama tersebut adalah orang mukmin. Ingat-ingat ya. Summa taballahu ala hadzal kafir. Kemudian Allah taala menerima tobatnya orang kafir ini. Fa aslam. Kemudian masuk Islam orang tadi yang kafir tadi ya. Padahal jannah kemudian dia masuk surga. Disebutkan lagi kisahnya karena dia ketika masuk Islam berangkat jihad. Ketika berangkat jihad di medan peperangan terbunuh dia. Masya Allah. Naam. Fastama'a huwa wal qatil fil jannah. Maka berkumpullah si pembunuh dengan yang dibunuh di dalam surga. Masya Allah. Li'annahu taba fataballahu alaihi Karena orang tersebut bertaubat, Allah Ta'ala pun menerima taubatnya. Di taubat seorang hamba dari dosa yang sebesar apapun, kalau taubatnya nasuha, taubat taubat yang benar-benar tulus dan murni, pasti Allah Ta'ala akan menerimanya. Tapi kalau taubat yang sifatnya hanya bermain-main, nampaklah kalau fikum, kalau pedas dia berhenti. Nanti kalau udah gak pedas lagi makan lagi. Eh, namanya taubat sambal kan itu. Sambal itu masya Allah kalau pedas dia berhenti dia. Nanti kalau sudah enggak pedas makan lagi. Maksudnya bagaimana? Taubat yang main-main itu kalau dia bertaubat, eh, dia bertaubat, cuman nanti kalau ada kesempatan melakukan lagi dia. Allahumma stan. Semoga Allah taala memberikan taufik kepada taubat kita semuanya. Naam. Kita lanjutkan, perhatikan kitabnya. Fahada dalilun ala anna Allah Subhanahu wa taala yadhhak min hadzal amrul azim. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah taala tertawa dari perkara yang sangat besar ini tertawa melihat keadaan hamba hambanya tadi. Na'am barakallahu fikum. Kemudian berikutnya qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah bagian atas itu matanya hadza wa ma asbahahu mimma sahasanatuhu. Masyaallah. Wa udilat ruwatuhu nu'minu bihi wa la naruddu wa la najhadu. Masyaallah. Maka yang seperti ini dalil mengenai sifat-sifat Allah taala dan yang semisalnya dari hadis-hadis yang sahih sanatnya dan para perawinya nah perawi yang memiliki sifat adalah kita beriman dengannya tidak boleh menolaknya tidak boleh menentangnya paham ya karena hadis as-sahih itu adalah sandaran kita paham ya sampai-sampai imam yang empat dinukilkan mereka mengatakan apa Idza sahal hadis fahuwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih, maka itu adalah jalanku dan prinsipku. Jadi hadis jadi hadis yang sahih itu sandaran. Paham ya? Dalam menetapkan asma wa sifat ada. Paham ya? Al-Qur'an jelas. Didukung lagi dengan adanya as-sunnah hadis. Kita lihat penjelasannya. Qala Syekh Shalal Fauzan tabahullah. Fa hadzal ladzi dzukira fi hadzal ahadits min hadzal sifat maka inilah yang disebutkan di dalam hadis-hadis berupa sifat-sifat Allah taala wa ma asbahahu dan yang semisalnya minal ahadits al-ukhra dari hadis-hadis yang lain allati fiha sifatur rabb yang di dalamnya terkandung sifat Allah Subhanahu wa taala mimma sahha sanadu dari hadis yang telah sahih sanatnya fala budda an yakuna sanaduhu sahihan penting ini harus sanadnya sahih. Kenapa? Karena kalau hadis dikatakan hadisnya sahih kalau sanadnya enggak sahih enggak bisa. Suatu hadis dikatakan sanadnya sahih kalau apa? Nanti yang sebutkan kalau bersambung. Paham ya? Muttasil, sanadnya bersambung. Kalau sudah mengkotek terputus, alamat hadisnya tidak sahih. Paham ya? Nah, kita lihat biar tambah jelas. Wal hadis sahih dan hadis sahih itu marwahu adlun tamud dabti. Perhatikan sudah kita lewati dalam mustalah dulu, dalam baikuniyah sudah kita lewati, dalam mustalahul hadis sudah kita lewati juga. Kata beliau, hadis sahih itu adalah apa? Marwahu adlun tamud dabti. An mislihi min bidayatis sanad ila nihayatih masyaallah. Ma'as salamati minas syudud wa salamah minal ilal. Hadha huwa sahih penting ini. Hadis sahih itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang kekuatan hafalannya sempurna. Kuat dia. Kapan dibutuhkan langsung siap dia. Masya Allah. Dia meriwayatkan dari apa? Dari seorang perawi yang sama-sama kuat juga hafalannya. Sama sempurna. Mulai dari awal sanad, perhatikan mulai dari awal sanad sampai akhir sanad haddatsana fulan haddatsana alan perawinya semua sikoh. terpercaya kekuatan hafalan sempurna na'am tapi ingat ma'assalamati minasyudud selamat dari sudut keganjilan paham ya riwayat yang syadah riwayat yang ganjil la tuqbal satu contoh riwayat yang syadah walaupun para ulama berbeda pendapat al Al-Albani rahimahullah mengatakan ziyadatus thiqah makbulah. Tambahan perawi yang thiqah itu terima. Kita sepakat semuanya. Syekh Mubil pun sepakat juga. Tapi ingat, Syekh Mubil masih memberikan catatan lagi. Tambahan perawi yang thiqah itu diterima selama tidak menyelisih perawi thiqah yang lainnya atau menyelisih para perawi yang lebih thiqah. Berarti kalau ada tambahan seorang perawi yang thiqah menyelisih perawi yang lain yang lebih sikoh atau sikoh juga tidak diterima riwayatnya ziyadah syadah tambahannya apa? lemah tambahannya ganjil contohnya apa? menggerakkan telunjuk contoh aja gerakan gini ngusir setan namanya ini ternyata tambahannya syadah syadah namanya syadza zaidah ibn kudamah Perawinya namanya Za'idah bin Qudamah. Perawi ini sikoh, nggak usah nggak usah mendebat sudah. Perawi ini sikoh, terpercaya. Tapi ternyata menyelisi perawi yang lebih sikoh yang lainnya, seperti Syu'bah bin Hajjat, Abu Bustam. Amirul Mukminin bin Hadis. Paham ya? Beliau tidak membawa tambahan tadi itu. Oleh karena itu Asy-Syaikh Mukbil bin Hadil Wadi'i rahimahullah menghukumi ziyadah yang dibawa oleh Zaidah bin Qudamah ziyadah Nam ziyadah apa? Ziyadah yang syadzah, tambahan yang ganjil. Walaupun al-Imam Al-Albani beliau beristihad bahwasanya apa? Ziyadah tersebut makbulah. Untuk ucapan yang makbulah ini kita enggak ada perselisihan. Perselisihannya mengenai apa? Tambahan yang diterima tersebut, perawi yang fikah tersebut menyelisih atau tidak dengan perawi yang lainnya. Paham ya? Kalau menyelisih dengan perawi yang lainnya, yang lebih fikah atau sama-sama fikahnya, maka tambahan tersebut dikatakan syadza. Itu satu contoh saja. Contohnya banyak lagi. Nah, di sini disebutkan kata beliau, jadi hadis sahih, hadis yang bersambung sanatnya disebutkan oleh al-Imam Al-Baiquni di dalam matan Baiquniyah sebutkan, matan Baiquniyah mengenai hadis sahih bagaimana? Ayo dengan suara yang keras, hujan soalnya. yang sahih saja. Nawa? Ingat enggak? Antum ingat enggak antum? Enggak ingat juga? Antum ingat? Matan ini ada apa semua kan? Antum hafal belum? Awaluha sahihu wa huwa matasal. Isnaduhu wa lan syada'u yu'al. Nah, kita lewati dulu kan? Awalu sahihu wa matasal. Ya enggak? Ingat enggak dulu? Ingat kan? Itu matanya. Kalau dari awal memang abda'u bil hamdi musallian ala. Tapi kan dijelaskan awalu sahihu wa matasal. Hadis pembagian yang pertama itu sahih wa matasal. Yaitu yang bersambung apa? Yang bersambung. Bersambung apanya? Isnadu. Bersambung sanatnya. Para perawinya bersambung. Tidak ada mengkotek wala mu'dal. Haddatsana fulan, tanah alan, bersambung. Sanat itu kalau bersambung kuat sekali. Tapi kalau terputus, itu menunjukkan lemahnya kabar yang dia bawa. Ya, akhi, tadi Anam dengar dari si fulan, katanya depan pom bensin ada kebakaran katanya. Paham ya? Fulan siapa? Fulan dari si fulan. Si fulan dari siapa? Dari fulana. Hah? Fulana dari siapa? Dari si fulan. Si fulan dari siapa? Enggak tahu, terputus sanatnya ternyata bukan kebakaran, orang bakar-bakar. Paham ya? Bedanya itu ya. Di sanatnya terputus ternyata bukan kebakaran, ada orang bakar-bakar. Beda atau enggak? <laughs> Beda kan? Itu kabarnya heboh itu ternyata terputus sanatnya. Nah, haddatsana fulan, haddatsana alan. Eh, haddatsana fulana an fulan, itu udah habis sudah. Enggak dikenal siapa. Ternyata bukan kebakaran tapi apa? Bakar-bakar. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kesimpulannya hadis sahih itu adalah hadis yang apa yang sanatnya bersambung. sanatnya bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selamat dari keganjilan dan selamat dari penyakit yang bisa merusak. Karena illah di sini ada dua. Illah qadhihah, illah yang apa? Ghairu qadhihah. Cacat yang bisa merusak dan cacat yang tidak merusak. Paham ya? Kosong dari cacat yang merusak. Kalau ada cacat yang merusak, penyakit yang merusak, nanti apa? Nam kesohihannya tidak bisa dijamin. Ucapan tamu dapti di sini, mam ya? Menunjukkan kekuatan hafalannya sempurna. Kalau kekuatan hafalannya kurang, nanti termasuk ciri-ciri hadis hasan. Itu pembahasannya dalam mustalah. Kata beliau, "Matawa para fihi hadis surut al khamsa. Hadis kalau terpenuhi lima syarat ini, maka hadisnya dikatakan sahih. Apa lima syarat? Hah? Apa lima syarat? Pertama, ayyakun al-hadis muttasilan. Ayyakun sanadu muttasilan. Sanadnya bersambung. Yang kedua, ayyakun rawi mausufan bitami dhabti. Perawinya disifati dengan apa? Disifati dengan sempurna kekuatan hafalannya. Yang ketiga, ayyakun rawi mausufan bil adalah. Perawinya disifati dengan adalah Paham ya? Adalah itu apa? Maknanya adalah mustaqimus sirah, seorang perawi yang jalan hidupnya lurus. Jalan hidupnya lurus itu yang bagaimana? Sudah kita lewati berkali-kali, seorang perawi dikatakan jalan hidupnya lurus itu yang bagaimana? Yang yajtanib 'anil kaba'ir wa lam yusir 'ala saghair. Seorang perawi yang menjauhkan diri dari dosa-dosa besar dan tidak terus-menerus di atas dosa kecil. Itu namanya memiliki sifat adalah yang ketiga, yang keempat, ayyakunul hadis khalian min Hadisnya kosong dari keganjilan. Paham ya? Yang kelima, ayyakunul hadis khalian minal illah al-qadihah. Syarat yang kelima, hadisnya kosong dari penyak dari penyakit yang bisa merusak. Paham ya? Cacat yang bisa merusak. Itu ciri-ciri hadis sahih. Fa idza sahal hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sifatun sifatillah jalla wa ala apabila hadisnya sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya mengandung sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala au khabarun 'anillahi azza wa jal atau kabar tentang Allah Subhanahu wa taala fa innahu yajibul iman bihi maka wajib mengimani dengannya wajib enggak wajib enggak wajib karena benar-benar datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Fa innahu yajibul imanu bihi wa i'tiqaduh dan wajib meyakininya. Wajib apa? Meyakininya. Sawaun kana mutawatiran aw kana ahadan penting ini. Baik hadisnya mutawatir maupun hadis ahad. Karena banyak orang yang mengingkari hadis ahad. Di antaranya siapa yang ada di Indonesia kelompok sesat yang seringnya mengingkari hadis ahad? Kelompok apa itu antaranya? HTI. Hizbut Tahrir. Nah, barakallahu fikum Indonesia. Paham ya? Sempat dinukilkan ulama-ulama mereka ada yang mereka kita enggak menerima kalau hadis yang mutawatir katanya. Hadis ahad ditolak. Kita katakan hadis ahad ha, eh, tetap diterima selama sahih. Paham ya? Kalau dia enggak menerima hadis ahad, khabar ahad satu orang enggak terima, Nah, nanti ketika mau buka puasa diundang aja. Paham ya? Nanti diundang kemudian nunggu. Kalau udah ada adzan, satu orang adzan dia nggak boleh buka. Baru satu, nunggu adzan 10 orang baru dia buka dia. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita buka ya. Antum jangan dulu, jangan buka dulu. Karena baru satu orang, ahad. Paham ya? Nunggu 10 orang adzan baru dia buka. Enggak mau dia. Jadi hadis ahad itu tetap diterima selama sahih Munculnya pembagian ini belakangan. Zaman saat itu enggak ada mutawatir ahad itu enggak dibagi. Paham ya? Ada itu sahih dan dhaif. Munculnya hasan itu sudah belakangan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat, li'annahu yufidul ilm wal yakin dikarenakan memberikan faedah apa? Ilmu dan keyakinan kalau sahih. Paham ya? Nah barakallahu fiikum. Kita ambil dikit lagi. La kama yaqulu ahlud dalal, tidak seperti yang diucapkan orang-orang sesat. Tidak seperti yang diucapkan orang-orang sesat. Inna khabar al-ahad walau sahih yufidud dhan 'indahum. Bahaya ini. Kabar ahad itu kalaupun sahih cuma memberikan faedah don, dugaan sangkaan, enggak yakin menurut mereka. Keliru atau tidak ini? Hah? keliru atau enggak? Keliru. Hadis ahad itu kalau sahih yufidu al-ilmul yaqin. Paham ya? Memberikan faedah ilmu dan yakin. Wa hadza litalamusi afkarihim biilmil kalam. Ini sebabnya karena apa? Pemikiran mereka itu kotor. Dikotori dengan ilmu kalam, ilmu filsafat. Jadi kalau orang kuliah tanbih, jangan mengambil jurusan filsafat. Paham ya? Kalau sudah masuk dalam jurusan filsafat biasanya pandai debat. Paham ya? Dalil debat karena enggak cocok dengan akal. Hati-hati. Paham ya? Karena ilmu kalam itu sangat berbahaya. Ilmu mantik sangat berbahaya sekali. Kalau orang tidak diselamatkan Allah Subhanahu wa taala, dia berani mendebat Al-Qur'an dan As-Sunnah, membayangkan perkara-perkara yang tidak perlu dibayangkan, tidak perlu dibahas dibahas oleh mereka ilmu kalam hati-hati. Paham ya? Karena dia pandai bicara ngomong itu pandai. Cuman apa? Ujung-ujungnya mengakal-ngakali dalil. Allah musta'an. Masa sih Rasulullah mengatakan kalau ada lalat masuk ke gelas yang ada airnya, kalau mau diminum suruh ngecelupkan katanya. Lalat itu kan kotor katanya. Janganlah mengingkari hadisnya. Kalau kamu nggak mau minum nggak usah bicara sudah. Itu kalau mau diminum, yang diperintahkan untuk apa? Mengecelupkan bukan minum lalatnya. Paham ya? Jadi mengecelupkan itu fungsinya apa? Karena sayapnya salah satunya racun, salah satunya mengandung obatnya diperintahkan untuk mengecelupkan dulu baru diminum airnya bukan lalatnya untuk minum juga paham ya jadi orang itu dipahamkan gitu loh paham ya kalau antum nggak mau kalian nggak mau minum karena menurut dia adalah jijik atau yang semisalnya nggak usah minum kan bukan perintah untuk minum kan kalau mau diminum dicelupkan ya enggak hatta walaupun alat yang warna hijau itu paham ya nah tapi kan nggak ada perintah untuk minum kalau mau minum celupkan karena salah satunya penawar Salah satunya apa racun. Paham ya? Nah, jadi pikiran itu harus dikondisikan. Akal harus ditundukkan dengan dalil jangan sampai karena apa? Karena tidak sesuai dengan akal akhirnya dalil tolak. Nah, dalil ditolak. Nah, Allah musta'an. Wa ilmu mantik, ilmu mantik juga sama ilmu kalam. Pandai bicara, debat dalil. Jangan, hati-hati. Dalil itu adalah gunung. Dipermisalkan gunung. Gunung itu kuat atau tidak? Gunung batu kuat enggak? Kuat. Lah gunung atau tanduk, sempal enggak tanduknya? Hah? Sempal. Tanduk digunakan menanduk gunung. Gunungnya yang hancur atau tanduknya yang sempal? Hah? Atau Taufik? Tanduknya yang yang patah kan? Eh, karena dalil. Dalil jangan pernah dilawan. Nah, kita lihat sini. Kata beliau, "Walau sahat afhamuhum wa imanuhum Lama qalu lama qalu hadhihi al-maqalah fi ahadits Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya pemahaman mereka itu benar, keimanan mereka itu benar, niscaya mereka tidak akan mengucapkan ucapan seperti ini. Hah? Mereka niscaya tidak akan mengucapkan ucapan seperti ini nam terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena kita dituntut untuk apa sami'na wa ata'na. Munculnya perdebatan itu asli orang-orang belakangan. Zaman para sahabat, perhatikan baik-baik, para sahabat itu kalau mendengar dalil atau hadis perintah, sami'na wa ta'na. Larangan pun apa? Sami'na wa ta'na. Enggak pernah nanya, "Ya Rasulullah, perintahnya ini sunnah atau wajib?" Enggak pernah nanya seperti itu. Paham ya? "Ya Rasulullah, larangannya ini larangan pengharaman atau makruh?" Enggak ada yang nanya, sami'na wa ta'na. Munculnya pertanyaan-pertanyaan di orang belakangan yang mereka ingin apa? ingin mencari celah, mencari alasan untuk tidak mengamalkan. Allah musta'an. Kita ambil dikit lagi. In enggak kata beliau amma ma lam yasih sanadu fa huwa haditsun dha'if. Adapun yang tidak sahih sanatnya itu hadis yang lemah. Al-Qudama Al-hadis indahum yang qasim al-qismain, ya kan? Benar kan? Orang-orang para ulama terdahulu, muhaddisun terdahulu, mereka menurut mereka membagi hadis itu cuma dua. Sahih dan apa? Dhaif. Imma hadisnya sahih, imma hadisnya dhaif itu lemah. Ada berapa tadi hadisnya? Dua, imma apa? Sahih atau apa? Dhaif. Nah, itu para ulama terdahulu. Wal hasan dakhilun indahum fi qismis sahih. Sudah kita lewati dalam ilmu shalah ini. Hadis hasan itu masuk dalam pembagian sahih. Karena sahihun ada dua. Sahihun li sama sahihun li sahihun li ini aslinya hadis hasan yang dikumpulkan. Paham Hadis hasan dikumpulkan, menguatlah dia menjadi sahihun li Kalau hadis dhaif dikumpulkan, dhaif yang masih ringan, terkumpulkan menguat menjadi hasan li ghairihi. Paham belum? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kata beliau, "Innama qusimal hadits ila tsalatsa aqsam." Akan tetapi dibaginya hadis menjadi tiga bagian sahihun wa hasan wa dhaif fi ahdil mutaakhirin min ahli hadis. Pembagian hadis menjadi tiga, menjadi tiga sahih, hasan dan dhaif itu di zaman orang-orang belakangan dari kalangan ahli hadis. Wa yaqulun mereka mengatakan, perhatikan kitabnya, awalu man dzakara hadzal awalu man dzakara hadza al-imam at-Tirmidzi rahimahullah taala. Mereka mengatakan pertama kali menyebutkan Hadis hasan misalnya semisalnya ini adalah Imam Tirmidzi. Paham ya? Yang pertama kali yang menyebutkan adalah Imam at tirmidzi rahimahullah. Sehingga antum sering jumpai qala at tirmidzi haditsun hasan. Sering sekali antum jumpai ya. Nam, kalau tidak salah itu seringnya dinukilkan dalam tafsir Nukatsir atau semisalnya. Naam. Wa inna fal aqdamun indahum al-hadits inqasimul sahih. Nah, kata beliau Wa illa pada asalnya orang-orang terdahulu menurut mereka hadis itu terbagi menjadi sahih satu. Nah, kemudian apa? Sahih tersebut masuk dalamnya wa yadkhul fihi al-hasan. Masuk dalam sahih itu hasan. Hasan apa tadi? Eh? Hasan lidzati. Dikumpulkan, menguat, naik derajatnya menjadi sahihun li khairi. Kita, kita lewati ya dalam ilmu shalah. Ingat-ingat terus ya. Na'am barakallahu fiik. Wa ila dha'ifin dan terbagi menjadi daif lemah hadisnya. Lemahnya yang bagaimana? Lemah itu ada dua kemungkinan. Lemah yang masih ringan bisa ditopang, dikuatkan sehingga naik derajatnya menjadi apa? Hasan li ghairih. lemah yang sudah parah, dhaifun jiddan jiddan, parah sudah. Itu la yuhtajubih, enggak bisa dengan hujan lagi. Seperti itu. Wa ila dhaifin la yadkhul fi babil aqaid illa idza kana istanat ila adina ukhra. Ya kan? Adapun hadis dhaif tidak boleh masuk di dalamnya bab masalah keyakinan kecuali kalau na barakallahu fikum disandarkan kepada dalil-dalil yang lain. Qad yaqulu qail ada yang mengatakan hadilah hadis allati dzakaraha hadis ini yang telah disebutkan al-muallif oleh muallif fiha syai'un dhaif. Muallif siapa muallif berarti al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah muwafaquddin. Kata beliau ada sebagian hadis disebutkan oleh al-muallif Ibnu Qudamah 6 yaitu sesuatu yang lemah. Fanaqul kita katakan hadhihi ma dzakaraha al-muallif. Ini yang disebutkan muallif di sini illa li'annaha tu'tadat bi'adillatin sahihah. Memang hadisnya seakan-akan dohirnya dhaif, tapi tu'tadat. Apa tu'tadat? Bisa ditopang, dikuatkan. Paham ya? Menjadi kuat dengan dalil yang sahih yang lainnya. Wa tadkhul tahta asl dan hadis tersebut masuk di bawah apa? di bawah hukum asal yang sahih. Paham ya? Ada asal usulnya yang sahih. Wa dha'ifu idza kana yadkhul tahta asal sahih. Hadis dhaif pun kalau masuk di bawah hadis yang sahih yusta'nas bihi dikecualikan. Amma idza lam yustanad ala asal sahih, adapun hadis yang dhaif yang tidak disandarkan kepada asal usul yang sahih fa innahu la yustadal bihi fi babil aqaid